Ketika jumlah tersebut itu mengandung robit, ya, atau pengikat. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-351 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa maudhi'al hali taji'u ujumlah kaja azaidun wahwana nawin rihlah dan hal atau jumlah itu dapat datang menempati kedudukannya hal ya atau dengan kata lain hal itu juga bisa datang dalam bentuk jumlah jadi jumlah itu bisa diberi kedudukan sebagai hal. Contohnya bagaimana? Ka ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlatan. Ya ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlatan. Zaid telah datang dalam keadaan dia berniat untuk bepergian. Maka di sini ada lafat wa huwa nawin rihlatan yaitu jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah tersebut di sini itu menempati kedudukannya hal. Kira-kira seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan tan tanqasimul halu bihasabil ifrodi wa adamihi ila thalathati aqsamin. Hal itu berdasarkan mufrad dan juga tidaknya. Sekali lagi mufrad di sini maksudnya adalah berupa satu kata. Ya, yang tidak satu kata seperti syibhul jumlah, ya jar majrur, kemudian dzaraf. Ya, kemudian jumlah itu sendiri. Maka hal dasarkan atau dilihat dari mufrad dan tidaknya, itu terbagi menjadi tiga macam. Apa saja itu? Mufrodatun, yaitu hal yang mufrad, hanya satu kata. Wajumlatun, dan hal yang berupa jumlah. Washibahu jumlatin, dan hal yang berupa shib syibahul jumlah. Jadi ada tiga kemungkinan. Al-awwalu, kemungkinan yang pertama atau jenis hal yang pertama, ya tadi berdasarkan mufrad atau tidaknya, yang pertama adalah falhalul mufradatu, ya maka hal yang mufradah itu adalah malaisa bijumlatin wala shibahi jumlatin. Yaitu hal yang tidak berupa jumlah dan juga tidak berupa syibahul jumlah. Nekhu contohnya isfah amman ataka mu'tadhiron. Isfah amman ataka mu'tadhiron. Ya, maka maafkanlah terhadap orang yang mendatangimu dalam keadaan meminta uzur. Ya maafkanlah kepada orang yang mendatangimu dalam keadaan meminta uzur. Maka muqtadiron di sini itu adalah hal. Ya, hal bagi man. Dan di sini kita lihat hanya satu kata, yaitu muqtadiron. Maka ini termasuk hal yang mufrodah. Wataqot damalaha amthilatun kafirotun fil ahkamis Dan telah berlalu banyak contoh ketika menjelaskan hukum-hukum yang telah berlalu. Karena kalau kita lihat, ya mayoritas contoh-contoh yang digunakan itu adalah hal yang mufrodah, yang hanya satu kata. Isani, jenis atau macam hal yang kedua dilihat dari mufrad atau tidaknya itu adalah wasyibahul jumlati, yaitu hal yang berupa syibahul jumlah. Apa itu? Wahuwa dzarfu wal jarru wal majruru. Yang disebut dengan syibahul jumlah adalah yang berupa dzaraf dan jar majrur. Wa yushtaratu li ma halan ya wa yushtaratu li ma halan dan disyaratkan ya bagi keduanya yaitu zorof dan jar majrur itu dapat menempati kedudukan hal ya disyaratkan apa? An yakuna kullun huma tamman. Ya syaratnya zorof dan juga jar majrur tersebut ya, masing-masing itu harus bentuknya tam, ya sempurna. Atau apa yang dimaksud dengan taman di sini? Ai mufidan. Ya, maksudnya mufidan, membawa faedah atau makna yang dapat dipahami dengan syibhul jumlah tersebut. Nahwu contohnya, Abasartul khotiba fauqal mimbari. Abasartul khotiba fauqal mimbari. Saya telah melihat ya, kepada khotib yang sedang berada di atas mimbar. Saya telah melihat kepada khotib tersebut yang sedang dalam keadaan berada di atas mimbar. Maka faukol mimbari itu adalah zorof yang berupa syibuhul jumlah yang kedudukannya sebagai hal. Ya, hal dari apa? Dari khotib kalau di sini. Itu contoh yang dhorof. Kemudian contoh yang jar majrur Zahabna ilan nuzhati ala ghairi isti'dadin. Zahabna ilan nuzhati ala ghairi isti'dadin. Kami telah pergi ya berwisata tanpa adanya persiapan. Ya, kami telah pergi berwisata dalam keadaan tanpa persiapan. Maka dalam jumlah ini ada ala ghairis isti'dadin. Ya, jar majrur. Itu kedudukannya sebagai hal. Ya, kedudukannya sebagai hal. Dari apa? Dari nafa'ilin yang ada pada zahabna. Wa hadzal qismu lam yadhkurhu ibn Malikin. Ya wa hadzal qismu lam yadhkurhu ibn Malikin. Dan jenis atau macam yang kedua ini tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kemudian asal itu kelompok hal yang ketiga ya dilihat dari sisi mufradnya atau tidaknya wal jumlatu yaitu hal yang berupa jumlah. Kodetaku nusmiyatan. dan terkadang jumlah tersebut yang menjadi hal tadi itu berupa jumlah ismiyah. Nahwu contohnya tamur rubinal ayyamu wa nahnu lahuna. tamur rubinal ayyamu wa nahnu wa nahnu lahuna hari-hari ya telah berlalu ya melalui kami dalam keadaan kami itu lalai. Ya, maka di sini ada jumlah nahnu lahuna. Nahnu lahuna. Maka itu kedudukannya sebagai hal. Ya, yang berupa jumlah ismiyah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-7. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedangkan neraka itu menggelegak. Maka di situ ada wahia tafuru, ya hiya tafuru. Maka hiat wahia tafuru tersebut itu menempati kedudukan hal yang menunjukkan kondisi dari neraka. Kemudian beliau melanjutkan wa qad takunu jumlatan fi'liyatan. Dan terkadang jumlah yang kedudukannya menjadi hal itu datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya ja'al mudhnibu ya'tadiru an dhanbihi. Ja'al mudhnibu ya'tadiru an dhanbihi. Orang yang berdosa tersebut ya datang telah datang dalam keadaan ya mengungkapkan uzur ya atau meminta uzur atas dosanya ya atau orang yang bersalah tersebut tersangka tersebut telah datang dalam keadaan meminta uzur atas kesalahannya maka di sini ada yang tadi an dzambihi ya jumlah fi'liyah itu kedudukannya dalam jumlah ini itu adalah hal yang menunjukkan keadaan dari orang yang datang tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-25. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Warattallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Warattallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang mereka itu dalam keadaan penuh kejengkelan. Mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Ya. Nah, maka di sini ada lam yanalu khaira. Lam yanalu khaira. Itu jumlah fi'liyah. Yang kedudukannya itu adalah sebagai hal, ya, hal dari alladzina. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ijtama'a fi mithli qawlihi ta'ala. Ya, dan sungguh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu bisa sama-sama datang dalam bentuk atau maaf bisa sama-sama datang dalam kedudukan atau menjadi kedudukannya hal Ya, jadi misalnya ada dua hal yang datang dalam bentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitahum yasuttuna wa hum mustakbirun." Dan engkau melihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Atau engkau melihat mereka dalam keadaan berpaling dan dalam keadaan menyombongkan diri. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama yasutuna. Yasutuna itu jumlah fi'liyah. Kemudian wahum mustakbirun. Itu jumlah ismiyah yang juga menempati kedudukan hal. Kemudian beliau melanjutkan wa yushtaratu fil jumlatil waqi'ati halan antashtamila ala rabitin. Dan disyaratkan bagi jumlah yang datang kedudukannya sebagai hal bahwa jumlah tersebut itu harus mengandung robit atau pengikat. Kita lihat catatan kaki mengenai hal ini. Wa fil jumlatil khaliyati aydon antakuna khobariyatan. Nah, selain jumlah tersebut mengandung robit, disyaratkan juga bagi jumlah yang tadi menjadi hal tadi, ya jumlah haliyah atau jumlah yang kedudukannya sebagai hal, itu disyaratkan antakuna khobariyatan. Jumlahnya itu harus jumlah khobariyah. Ya, jumlah khobariyah ya, biasa dalam pembahasan balaghah itu maksudnya sebuah pernyataan yang bisa dikatakan itu dusta atau itu tidak. Ya, bisa dibenarkan atau bisa disalahkan fala tasluhu al-insya'iyatu qa'a halan. Maka jumlah, ya selain khobariyah biasanya insya'iyah. Maka jumlah insya'iyah itu tidak memungkinkan datang sebagai hal. Ya, jadi yang memungkinkan hanya khobariyah saja. Sedangkan jumlah insya'iyah tidak memungkinkan menjadi hal wa antakuna ghaira musattaratin bidali listiqbalin. Dan jumlah, ya, jumlah yang menjadi jumlah khaliyah, itu juga syaratnya tidak boleh didahului oleh petunjuk yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut itu kejadian yang baru akan terjadi atau kejadian yang terjadi di masa yang mendatang. Contohnya apa? ini ya, seperti huruf sin, ya, sa itu. Kemudian wasaufa dan juga saufa. Maka uh, eh, jumlah yang menjadi hal tidak boleh didahului dengan sin atau saufa. Walihada la yasihhu i'rabu jumlati sayahdina fi qawlihi ta'ala Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Oh, sayahdini, maaf. Walihada la yasihu i'rabu jumlati sayahdini fi qawlihi ta'ala inni dhahibun ila rabbi sayahdini halan. Dan oleh karena itu, ya tidak sah atau tidak memungkinkan jumlah sayahdi ini yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-99 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inni dhahibun ila rabbi sayahdin sesungguhnya saya pergi menghadap Robku ya, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku Ya, maka sayahdi ini di sini itu tidak memungkinkan atau tidak sah di i'rab sebagai hal. Tapi apa? Bal hiyasti'nafun bayaniyun. Bahkan, ya kan tetapi jumlah sayahdi ini tersebut itu di i'rab sebagai jumlah isti'nafiyah yang bayaniyah. Jumlah isti'nafiyah itu adalah jumlah yang baru Ya, jumlah yang baru. Berarti tadi sudah ini dahibun ila robbi, di situ berhenti. Kemudian ada jumlah baru saya di ini. Yang tujuannya apa? Bayani, ya, yang menjelaskan. Au i'tiradiyatun, ya, au i'tiradiyatun. Atau di Arab sebagai jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah i'tiradiyah itu adalah jumlah yang atau kalimat yang menjadi sisipan. Ya, sisipan eh, tiba-tiba muncul dalam sebuah jumlah. Ya, yang kemudian tidak ada hubungan i'rabnya dengan jumlah sebelumnya. Kan sering misalnya qalal musannifu rahimahullahu taala. Maka rahimahullahu taala itu adalah jumlah i'tiradiyah, ya, kalimat sisipan. Kemudian kita kembali ke atas. Ya tadi syaratnya apa? Antash tamila ala robitin. Yang apa? Yarbutuha hibil khali. Jadi jumlah yang kedudukannya sebagai hal tadi harus mengandung robit atau pengikat yang mengikat antara jumlah tersebut dengan sahibul hal. Ya, jadi ada hubungannya, ada pengikatnya antara jumlah dengan sahibul hal. Mengapa liyakunal makna muttasilan bainal ini. Supaya maknanya itu menjadi bersambung antara dua jumlah. Dua jumlah itu apa? Jumlah yang kedudukannya sebagai hal dan juga jumlah yang sebelumnya itu. Wa hadzal rabitu thalathatu anwa'in. Dan robit atau pengikat tersebut itu ada tiga macam. al awalu robit yang pertama itu adalah al-wawu, yaitu huruf wawu. sama wawal hali. Ya, dan wawu yang seperti ini, ya, sama hadihil wawu, wawal hali. Ya, takdirnya kira-kira seperti itu. Wawu yang seperti ini itu dinamakan sebagai wawu al-hal, ya wawul hal. Nah, wu contohnya balwa wal wa'idhu yatakallamu. Kami telah masuk dalam keadaan khotib ya, atau pemberi nasihat itu sedang berbicara qala ta'ala atau al-wa'idhu yatakallamu ya al-wa'idhu yatakallamu di sini itu menunjukkan uh, atau kedudukannya itu sebagai hal berupa jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah tersebut didahului oleh huruf wawu Kemudian beliau melanjutkan, Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-14. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya qalu, mereka mengatakan, Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Jika ia benar-benar dimakan serigala, ya, sedangkan dalam keadaan kami golongan yang kuat. Ya, ini menghikayatkan ucapan dari saudara-saudara Yusuf. Maka wa nahnu usbatun, ya nahnu usbatun itu menunjukkan hal. Ya, jumlah ismiyah yang berupa hal. Yang kedudukannya sebagai hal. Itu didahului oleh apa? Al-wawu. Maka wawu yang ada pada wal wa'idu yatakallamu dan wa nahnu usbatun itu adalah robit. Ya, robit yang mengikat antara jumlah setelahnya dan jumlah sebelumnya. Yang dinamakan sebagai wawul hal. Athani, robit yang ketiga, ya jen, eh, maaf, Athani, jenis robit yang kedua itu adalah ad-domiru. Yaitu robit yang berupa domir. Alladhi yarji'u ila sahibil khali. Yang domir tersebut itu kembalinya kepada sahibul khal. Nahwu contohnya, Sami'tul khatiba ya'sirul quluba bihusni lafdihi. Sami'tul khatiba ya'sirul quluba bihusni lafzihi. Saya telah mendengar khotib tersebut yang ya dalam keadaan menawan hati dengan baiknya lafat atau ucapannya. Maka di sini jumlah ada jumlah ya'sirul quluba bihusni lafzihi. Nah, di mana domirnya? Domir yang ada pada ya'siru. Ya'siru itu fi'il. Ada domir mustatir yang takdirnya huwa. Huwanya kembali kepada siapa? Al-khotiba. Ya. Kira-kira seperti itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-36. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. wa kulna, ya. Turunlah kalian, sebagian dari kalian itu menjadi musuh bagi yang lain. Maka di sini kita lihat uh, atau di situ ada ai muta'adina. Ya, muta'adina. Saling permusuhan, Maka mungkin maksudnya ada takdirnya ihbitu ba'dukum muta'adina li ba'din aduun. Ya. Maka domir yang ada pada muta'adina yang menunjukkan jamak itu kembali kepada ihbitu, wawu yang ada pada ihbitu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian asal itu jenis uh, hal yang maaf, jenis robit ya, robit yang mengikat antara jumlah haliyah dengan jumlahnya, jumlah sebelumnya itu adalah Asalisu alwawu wa dhamiru ma'an. Ya, tadi kan pertama wawu, kedua domir. Kemudian jenis yang ketiga, wawu dan domir yang datang sekaligus ya, atau secara bersamaan. Nahwu contohnya, istakbalan nasu romadona wahum farihuna. Istakbalan nasu romadona wahum farihuna. Manusia telah menyambut bulan Ramadan dalam keadaan mereka bergembira. Maka perhatikan di sini ada wahum farihuna. Ya wahum farihuna. Maka di situ ada wawu. Ya ada wawu yang menjadi robit, kemudian juga ada hum. Ya hum yang juga berupa domir yang menjadi robit. Maaf, tadi di atas itu pada saat penyebutan Yusuf ayat per 14 ya lain akalahu dzibu wa nahnu usbatun itu ada catatan kaki kita lihat ya tadi ayatnya itu adalah lain akalahu dzibu wa nahnu usbatun itu ar itu yang menjadi robit adalah fil ayati alwawu wawu faqat ya dalam ayat tersebut itu wawu saja Ya, wawu saja. Mengapa? Amat domiru nahnu falaisa birobitin. Ya, adapun domir nahnu itu bukan robit. Mengapa? Li'annahu layar yarji'u li sahibil khali wa huwa dhi'bu. Nah ini untuk menunjukkan bahwa nahnu tadi itu tidak kembali kepada sahibul khal. Sahibul khalnya apa? Adzi'bu. Ya, au domiru Yusufa, atau domir yang kembali kepada Yusuf. Jadi, eh, karena nahnu di situ tidak kembali kepada adzibu atau domir yang kembali kepada Yusuf, maka di sini robitnya hanya wawu saja, bukan wawu dan nahnu. Sedangkan contoh yang tadi, yaitu wahum farihuna, Nah itu dua, karena ada wawu dan hum kembali kepada annasu. Ya, annasu. Dan annasu itulah sahibul halnya. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-40. Ayat ke-43. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian yang mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Maka di situ ada dua robit. Robit yang pertama wawu yang ada pada wa antum sukara. Kemudian ada antum. Ya, antum itu domir. Nah, domir itu kembalinya kepada wawu jamaah yang ada pada takrobu. Ya, la takrobu. Maka di sini top robitnya ada dua, yaitu wawu dan domir sekaligus. Qala benu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa al hali taji'u jumlah ila akhirih. Ai maksudnya Taji taji'ul jumlatu al halil mufrodati. Jumlah itu dapat datang menempati kedudukan hal yang mufrodah. Ya, jadi jumlah itu menempati kedudukan hal yang mufrodah. Bimakna annaha takunu halan mithlaha. Ya, maksudnya adalah annaha, ya, ha kembali kepada jumlah, bahwa jumlah itu bisa menjadi hal mithlaha. Ya, ha yang ini kembali kembalinya kepada hal yang mufrodah. Bahwa jumlah itu bisa menempati kedudukan hal yang serupa dengan hal mufrodah. Thumma mathala lil jumlati lismiyatil waqi'ati halan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh jumlah ismiyah yang menempati kedudukan hal biqaulihi ya, dengan ucapan beliau wa huwa nawin rihlatan atau wa huwa nawin rihlah yaitu jumlah dan dalam keadaan dia berniat untuk uh, berwisata atau ber, melakukan perjalanan Kemudian beliau melanjutkan ta'ayyunu atau ta'ayyana an yakuna ar-rabitu Al-wawa. Ya. ya. bisa ta'ayyunu, bisa ta'ayyana. Ya ta'ayyunu an yakuna rabitu al-wawa. Ya kapan ada kondisi di mana sudah ditentukan ya atau menjadi jelas, menjadi tertentu bahwa robitnya itu wawu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke 352 dan bait yang ke 353. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa dzatu bada'in bi mudari'in thabat khawat dhamiran wa minal wawi khalat. Dan jumlah jumlah yang apa? Jumlah yang tadi kedudukannya sebagai hal. Ini masih membahas jumlah yang kedudukannya sebagai hal. Yang dhatu badain bimudari'in sabata. Ya, yang dia itu uh, atau sabatin juga bisa. Wa badain bimudari'in sabatin. Yang jumlah yang kedudukannya sebagai hal itu itu dimulai dengan mudhari tapi yang musbat, yang positif, tidak dinafikan. Khawat domiron yang fiil mudhari tersebut itu mengandung domir. Artinya domir yang kembali kepada si sahibul khal. Maka apa? Wa minal wawi kholat. Maka kosong dari wawu. Atau mudahnya jumlah tersebut tidak perlu atau jangan engkau memberikan wawu sebelum jumlah fi'liyah tersebut. Jika fi'ilnya mudhari yang positif. Wadhatu wawin ba'da hanwi mubtada. Ya akan tetapi jika kita melihat ada jumlah fi'liyah yang dia itu fiilnya fiil mudhari dan musbat yang positif tidak dinafikan dan kedudukannya sebagai hal. Namun sebelum fi'il mudhari ada wawunya, dzatu wawin, ada wawunya. Ya maka ba'daha inwi mubtada. Ya maka setelah wawu engkau niatkan atau engkau takdirkan ada mubtada. Ya jadi mubtada dulu. Baru kemudian fi'il mudhari'nya nanti itu sebagai khobarnya. Ya supaya apa? Supaya seolah menjadi jumlah isminya ya lahul mudhari'a ij'alanna musnada Nah, kemudian fiil mudhari yang datang setelah itu kan wawu, kemudian fiil mudhari. Nah, setelah wawu kita niatkan ada mubtada. Setelah itu fiil mudhari'nya ij'alanna musnada lahu. Maka kemudian jadikanlah si fiil mudhari tersebut menjadi musnad Ya, jadikan fi'il mudhari menjadi musnad. Ya, bagi si mubtada. Ya, artinya mubtada menjadi musnad ilaihi. Nah, kemudian nanti fi'il nya menjadi musnad atau mudahnya menjadi khobar. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini taqaddama anna jumlatal hali la budda fiha min rabitin. Telah berlalu penjelasan bahwa jumlah yang menjadi hal itu harus mengandung robit di dalamnya. Ya, harus mengandung pengikat di dalamnya. Wa huwa immal wawu awid domiru au huma ma'an. Dan robit tersebut bisa jadi berupa wawu, bisa jadi berupa domir, atau bisa juga keduanya bersamaan, yaitu wawu dan domir bersamaan. Dan terkadang atau kalau huwanya menjadi domir fasal ya an yakuna ar-rabitu domiro. Ya bahwa kadang ya, kadang sudah jelas, kadang sudah ditentukan atau tertentu, terlihat dalam sebuah jumlah bahwa robitnya itu adalah berupa domir. Robitnya itu berupa domir. Wadhalika fil jumlatil haliyati idha suddirat bimudari'in musbatin. Kapan? Itu ketika jumlah kali ya, jumlah yang kedudukannya sebagai hal itu didahului oleh mudori yang musbat, yang positif. Maka pada saat itu sudah jelas bahwa robitnya berupa domir yang ada pada fi'il mudori tersebut. Kemudian beliau melanjutkan mujar rodin min qad. Yang fi'il mudori tersebut itu kosong atau tidak mengandung qad. Nahwu contohnya Ja'al mudhnibu ya'tadiru an zambihi, Ya sama seperti tadi. Telah datang seorang yang berdosa atau seorang yang tersangka sudah uh, ditetapkan kesalahannya yang meminta uzur atas dosanya atau atas kesalahannya. Fayaqtadiru fi'lun mudhari'un. Maka lafat tadiru adalah fi'il mudhari'. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang hukum tersembunyinya istitarnya itu jawas boleh. Takdirnya adalah huwa. Ya'udu alal mudhnibi. Yang huwa itu kembalinya ke yahu ya'udu ala al mudhnibu. Yang kembalinya kepada lafat al mudhnibu. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah tersebut, ya jumlah eh, jumlah yang tadiru tersebut, itu menempati kedudukan nasab dan kedudukannya sebagai hal. Warrobitu ad-domiru huwa al-aidu ila al-mudnibu. Ya, dan robitnya, yaitu domir huwa, itu kembalinya kepada apa? Lafat al mudnibu Ya, al mudnibu yang menjadi fa'il dari ya'tadhiru. Maaf, yang menjadi fa'il bagi ja'a. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-67. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wajaa ahlul madinati yastabshirun. Wajaa ahlul madinati yastabshirun. Dan datanglah penduduk kota tersebut dalam keadaan bergembira. Ya, maka yastabshiruna ya dalam keadaan bergembira itu adalah fiil mudhari'. Ya, fiil mudhari'. Warabitu huwa wawul jama'ati. Dan yang menjadi robit, pengikat, itu adalah wawu jama'ah yang ada pada yastabashiruna. Yang kembalinya kepada apa? Ahlu. Ya, ahlu yang ada pada ahlul madinati. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al muttathir ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tamnun tastakthir. Ya, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maka tastakfiru, ya tastakfiru itu eh, halun ya, fa jumlatu tastakfiru halun. Maka jumlah tastakfiru kedudukannya sebagai hal. Warrobitu dan yang menjadi robit atau pengikat adalah huwad domirul mustatiru. Yaitu domir mustatir yang ada pada tas taksiru, yang takdirnya adalah anta. Kemudian fa'inja amin kalamil Ya fa in jaa'a min kalamil arabi rabatu hadzal mudhari'i bil wawi. Nah, di sini beliau menjelaskan rincian yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang berikutnya yaitu 353. Jika ditemui di ucapan orang Arab ya bahwa orang Arab mengucapkan fi'il mudhari, kemudian ada robitnya, robitnya itu adalah juga ditambah wawu. Jadi apa fi'il mudhari tersebut didatangkan bersama wawu. Tidak hanya mencukupkan robit yang ada di domir yang ada pada fi'il mudhari tersebut. Ya, jadi ada wawu, kemudian ada mudhari. Maka apa? Fahuwa mu'awwalun ala takdiri mubtada'in ba'dal wawi. Maka yang seperti itu ditakwil. Ya, ditakwil seperti apa? Dengan takdir ada mubtada setelah wawu. Jadi kalau kita temui ada wawu, kemudian ada fi'il mudhari, ya, dan itu kedudukannya sebagai hal, maka kita takdirkan ada mubtada setelah wawu. Ya, wa yakunul mudhari'u khabaron lahu maka jadilah fiil mudhari' tersebut itu khabar bagi mubtada yang ditakdirkan tersebut kaqaulihim ya seperti ucapan orang-orang Arab terdahulu ya asukku ainal aduwi ya asuk wa eh, qumtu wa asukku ainal aduwi saya telah bangkit dalam keadaan saya yang menghantam dengan keras mata musuh. Yakumtu wa asuku ainal aduwi. Maka di sini perhatikan ada asukku, ya asukku, fiil mudhari. Namun fiil mudhari tersebut didahului oleh wawu. Maka apa? Maka ditakdirkan ada mubtada. Ya takdirnya apa? Wa kumtu wa ana asukku ainal aduwi. Ya, diniatkan ada lafat ana di situ sebagai mubtada sehingga asukku ainal aduwi itu menjadi khobarnya. Wa qauli syairi dan juga sebagaimana ucapan seorang penyair falamma khasyitu rahum najaut falamma khasyitu rahum najautu wa arhanuhum malika Ya, maka ketika saya takut dengan senjata-senjata mereka, maka saya membebaskan atau melepaskan diri dalam keadaan saya menggadaikan mereka kepada penguasa. Maka perhatikan di sini ada najautu wa arhanuhum malika. Ya najautu wa arhanuhum malika. Di situ ada fiil mudhari arhanu ya arhanu. Namun sebelum arhanu ada wawu. Maka setelah wawu ditakdirkan, ya ditakdirkan mubtada yaitu ana. Kita lihat catatan kaki adzafirohum ya adzafirohum dalam syair tadi jam'u udfurin, ya jamak dari lafat udfur bizinati usfurin mengikuti wazan usfur ya udfur itu wazannya usfur wal muraduhuna dan yang dimaksud adhafira di sini itu adalah al aslihatu yaitu senjata kemudian najautu maksudnya takhallastu ya saya bebas ya saya lepas Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di atas. Fa'asukku wa arhanuhum khobaroni limu betadain mahzufin. Maka lafat asukku dan arhanuhum, ya, itu adalah khobar, keduanya khobar bagi mubetada yang dihapus. Wa takdiru dan takdirnya adalah wa ana asukku. yang ditakdirkan ana di situ. Kemudian wa ana arhanuhum. Ditakdirkan ana juga di situ. Wa yakunu dzalika min babil jumlatil ismiyatil waqi'ati halan. Maka pada saat seperti ini ditakdirkan ada mubtada di situ, maka di sini masuk dalam pembahasan jumlah ismiyah yang datang dalam bentuk hal. Ya, bukan lagi jumlah fi'liyah, tetapi jumlah ismiyah. Karena ada mubtada yang diniatkan tadi, yang ditakdirkan tadi. Ya hadha ma dzakarahu bin rahimahullahu. Dan ini adalah pendapat yang diucapkan oleh Ibnu Malik. Pendapatnya bagaimana? Kalau fi'il mudori itu menjadi hal ya dan dia Eh, mengandung domir yang kembali kepada sahibul hal, maka tidak perlu ada wawu. Ya, mudahnya seperti itu. Kalau kita temui dalam ucapan orang Arab, ada fiil mudori yang kedudukannya sebagai hal, tapi didahului wawu. Maka bagaimana kita niatkan ada mubetadak yang dihapus. Ya, jadi diniatkan ada mubetadak yang dihapus. Kira-kira itu pendapat dari Ibnu Malik. Wal haqqu, ya akan tetapi pendapat yang benar menurut pensyarah yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala annahu la da'iya li ta'wili. Ya sebetulnya tidak ada kepentingan ya tidak perlu bagi kita takwil seperti ini. Ya takwil bahwa ada mubtada yang dihapus sebetulnya setelah wawu. Itu menurut beliau. Kenapa kok di, harus dita, uh, ditakdirkan ada mubtada yang dihapus? Min ajali idkhali ma waroda tahtal qa'idati fi hadal maudu'i. Ya seolah-olah uh, kita mentakwil ada mubtada itu hanya tujuannya untuk memasukkan ya semua keadaan dalam kaidah di pembahasan ini. Ya, secara umum kan Ibnu Malik rahimahullahu taala tadi sudah memberikan kaidah. Kalau yang menjadi e, hal itu adalah jumlah ismiyah, maka didahului oleh wawu. Tetapi kalau halnya itu jumlah fi'liyah, yang itu fi'ilnya fi'il mudhari, maka tidak boleh didahului oleh wawu. Nah, itu kira-kira kaidahnya seperti itu. Tiba-tiba ditemui di ucapan orang Arab ada Ya, ada fiil mudhari yang kedudukannya sebagai hal, kemudian didahului oleh wawu. Maka menyelisihi kaidah yang dibuat tadi. Maka supaya masuk ke dalam kaidah caranya bagaimana? Diniatkan ada mubtada yang dihapus. Ya, sebetulnya yang seperti itu menurut beliau tidak perlu, ya tidak ada kepentingan. Fa innal arabiyya al mutakallima bidzalika la ya'rifu syai'an min hadhihi ta'wilati. Nah, ini menurut beliau alasannya. Karena orang Arab dahulu yang mengucapkan hal tersebut, ya mengucapkan tadi kum tuwa asukku ainal aduwi atau najau tuwa arhanuhum malika, itu sama sekali tidak mengetahui sesuatu pun dari takwil ini bahwa diniatkan ada ana itu tidak mengetahui karena yang namanya kaidah nahwu itu datangnya belakangan. Ya, datangnya belakangan. Maka bagaimana fayuh kamu alaiha bin nuduri? Maka yang seperti itu, yang wa asukku ainal aduwi dan wa arhanuhum malika, itu dihukumi dengan sesuatu yang nudur. Ya, sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang ditemui dari orang Arab. Ya, maka sesuatu yang jarang wala yuqasu 'alaiha, tidak perlu dikiaskan. Ya cukup itu saja wa suku ainal aduwi wa arhanuhum malika. Ya, itu sesuatu yang nudur saja, sesuatu yang jarang ditemui. Tidak perlu dikiaskan. Ya pada ucapan kita pada masa sekarang. Kemudian beliau melanjutkan fa in kanal manfian, ya adapun jika fiil mudhari'nya manfi, tadi kan muthbat semuanya. Kalau mudhari'nya manfi fasayati insyaallahu, maka akan datang penjelasannya insyaallahu taala. Wa in kana muthbatan masbuqan biqad ta'ayyanatil wawu. Adapun jika fiil mudhari'nya muthbat ya positif, tetapi didahului oleh qad maka diharuskan ada wawu. Ya, diharuskan ada wawu. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saf ayat ke-5. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lima tu'zunani wa qad ta'la wa Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ya mengapa kalian menyakitiku? Dalam keadaan kalian mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya. Maka fajumlatu ta'lamuna halun minal wawi fi tu'zunani. Maka jumlah ta'lamuna itu adalah hal dari wawu yang ada di tu'zunani. Warrob itu al-wawu. Dan robitnya adalah wawu yang ada pada ta'lamuna. Dan perhatikan ta'lamuna didahului oleh qad. Karena didahului oleh qad, maka wajib ada wawu sebelumnya. Kita lihat catatan kaki. Qad tufidut tahqiqo idha dekholat alal maudi Lafat qad itu kalau masuk ke fi'il maudi itu menunjukkan tahqiq ya menunjukkan sesuatu yang pasti ya menguatkan ya sungguh biasanya seperti itu. Ya kalau masuk ke fiil maudi kama qala ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflahal mu'minun Ya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, jadi sungguh menunjukkan makna taskik yang memastikan dengan kuat. Ya, itu karena aflaha itu adalah fiil maudhi. Kemudian wat wattaqlila. Ya. Qad tufidu at-taqlila idza dakhalat 'alal mudhari'i dan juga qad itu membawa faedah atau makna taklil ya seperti kadang, jarang ya. Jika masuk ke fiil mutori. Jika masuk ke fiil mutori. Wal mudhari'u fi qawlihi ta'ala, adapun mudhari yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surat As-Saff tadi, qad ta'lamuna, kan fiil mudhari. Maka kalau mengikuti kaidah tadi, itu maksudnya taklil ya dan Eh, kadang kalian mengetahui misalnya seperti itu. Ya, dalam keadaan kadang atau jarang kalian mengetahui, tapi bukan itu maksudnya. Apa maknahu al maudi Maka ta'lamuna di sini maknanya adalah maudi Maka sungguh kalian dalam keadaan kalian sungguh mengetahui. Ai waqad alimtum. Maksudnya adalah kalian dalam keadaan kalian sungguh telah mengetahui. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala qad ya'lamu ma antum alaih. Ya di sini qadnya untuk tahqiq. Ya. Maksudnya adalah tahqiq, tahqiq. Nah maknanya ya sesungguhnya Allah mengetahui keadaan yang kalian berada di dalamnya. Ya waqila innaha litahqiqi. Ya, dikatakan itu adalah untuk tahqiq qadnya. Qala az-Zamakhsyari ya berkata az-Zamakhsyari beliau mengatakan dakhaltu litauqidil ilmi atau dakhalat ya qad dakhalat litauqidil ilmi. Qad itu masuk untuk menekankan pengetahuan. Ya, untuk menekankan bahwa mengetahui kira-kira seperti itu. Kita kembali ke atas. Qalan nadhimu, berkata nadhim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa dhatu bada'in bimudari'in thabat ila akhirih ay innal jumlatal khaliyata idza kanat fi'liyatan mabdu'atan bimudari'in musbatin. bahwa jumlah yang kedudukannya sebagai hal itu jika jumlah tersebut berupa jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il mudhari yang musbat, yang positif, fa innaha tahwid domiro. Fa innaha tahwid domiro robito. Dan jumlah atau fi'il mudhari tersebut atau jumlah fi'liyah yang mengandung fi, mengandung fi'il mudhari tersebut itu mengandung domir robit wa takhlu minal wawi al musta'milati fir rabti atau wa takhlu minal wawil musta'malati fir rabti maka dia akan kosong dari wawu yang digunakan sebagai robit ya jadi tadi kalau jumlahnya jumlah yang menjadi hal itu fi'il mudhari dia positif dan dia mengandung domir robit, maka dia harus kosong dari wawu yang digunakan sebagai robit. Mengapa li annal wawa la tasluhu lirrobti huna? Karena wawu itu tidak sesuai ya, tidak sah menjadi robit di sini. Kemudian thumma bayyana anna hadihil jumlatal mudhari'ata in robatot bilwawi Kemudian beliau menjelaskan bahwa jumlah mudhari'ah di sini itu jika mengikat dengan wawu fa innahu yunwa wa yuqaddaru laha mubtada'un ba'dal wawi. Ya, jadi tadi kalau ada jumlah fiil mudhari yang dia itu mendatangkan wawu yang robit tadi. Maka diniatkan dan ditakdirkan mubtada bagi jumlah mudhari'ah tersebut setelah wawu khabaruhu al-jumlatul mudhari'iyatu. Khabaruhu al-jumlatul mudhari'iyatu. Kemudian khabarnya adalah jumlah yang ada fiil mudhari' fiil mudhari'nya tadi. Ya. Fatakunu musnadatan lahu. Maka jumlah mudhari'iyah tadi itu menjadi musnad bagi mubtada. Ya, menjadi musnad bagi mubtada. Mubtada adalah musnad ilaih ai mukhbaron biha anhu yaitu jumlah mudhari itu memberikan kabar ya dengan jumlah tersebut bagi si mubtada yang mudahnya menjadi khabar yang menjadi khabar bagi mubtada demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.